لله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا باب tentang ayat di surat Al-A'raf 191 92 ayusyrikun bagaimana mereka musyrik menyekutukan Allah dengan yang tidak menciptakan apa-apa sama sekali. Bahkan mereka pun diciptakan. Jahilnya manusia. Wala yastati'una lahum nasra. Bagaimana mereka tuhankan? Mereka sembah Padahal sesembahannya nggak bisa nolong mereka sama sekali. Wala anfusahum yang surun dan diri mereka pun tidak bisa untuk membela dirinya sendiri, apalagi untuk membela orang lain. Ayat ini atau bab ini dibawakan oleh muallif rahimahullah taala pada bab ke-14 ini setelah pada bab yang barusan kita lewati dengan masailnya tentang syiriknya istighosa <coughs> dan doa memohon dan meminta-minta sesuatu kepada selain Allah dibawakan bab ini oleh muallif untuk menjelaskan bahwa tauhid dengan kamu beribadah kepada Allah semata dengan kamu tidak syirik kepadanya kamu minta doa hanya kepada Allah kamu yakini karena hanya Allah yang bisa memberi manfaat, hanya dia yang bisa menyelamatkan dari berbagai kejelekan. Selain Allah nggak mampu sama sekali untuk itu. Layan fa'uka walaya durruk. Ayat-ayat yang telah lalu. Di bab ini dan bab berikutnya juga. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Ingin menjelaskan bahwa perkara itu sebenarnya ada dan sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia atau sesuai dengan akal logika yang masih lurus dan baik. Artinya kemusyrikan itu nggak logis sama sekali. Ghairu ma'kul. Nggak bisa masuk akal sama sekali. Nggak sesuai dengan akal manusia yang masih waras tidak sesuai dengan fitrah mereka yang masih bersih, tidak terkontaminasi dengan syirik, dengan bidah. Nah, maka ini penetapan dalil fitri, penetapan dalil secara fitrah atau dalil akli, penetapan dalil secara akal atau logika. Namun yang ada dalam Quran Artinya dalil akli yang diajarkan di dalam Quran bukan dalil akli yang karya manusia sendiri ngarang-ngarang ini itu. Nah, Dalil akli yang tersebutkan di dalam nusus. Artinya syariat ayat-ayat ini mengajak orang untuk mereka sadar apa masuk akal benar akal kalian, fitrah kalian, bisakah menerima yang semacam itu? Nah, karena tauhid sesuatu yang tertanam dalam fitrah mereka dan sesuai tentunya dengan akal yang selim, akal logika yang sehat, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita dan tentunya itu lebih baik dan jauh lebih baik ketimbang dalil bukti logika tapi yang dari karya manusia sendiri karena belum tentu benarnya masih bisa di kritik orang bisa membantah dengan permisalan dan contoh yang lain hal itu dari manusia tapi ketika itu nas yang berbicara dalil akli tapi yang disebutkan di dalam nusus Quran ataupun sunnah tentunya lebih lurus dan lebih baik Qauluhu ayushrikun ay fil ibadah syirikun ya ini dalam ibadah Qala mufassirun kata para mufassirin fi hadhil ayah hadha taubih wa ta'nif lil musyrikin Ini merupakan celaan keras kepada musyrikin dan taknif. Taknif itu apa ya? Teguran yang tajam. Unf itu keras maknanya. taknif itu teguran yang keras, yang tajam. Misalnya saja kalau di luar pembahasan misalnya kalau seandainya orang selama ini memberi kamu kebaikan gak kurang-kurangnya sudah bantu kamu ini baik luar biasa dan lama gak sebentar gak sekali dua kali terus dia berbuat baik padamu membantu dan seterusnya Pak subhanallah suatu ketika kamu khianati maka dia katakan padamu dalam bentuk pertanyaan walaupun kamu khianat sama saya saya kamu khianati nah ini taknif teguran yang sangat tajam sekali artinya pantas Pun selama ini anak bantu kamu, ngasih kamu, ini kamu khianati. Kalau orang lain walaupun anak jelek masih mungkin lah. Tetapi anak yang selama ini ngasih bantu walhasil itu taknif. Nah, kepada musyrikin ayat ini fi ibadatihim ma Allah taala ma la yakhluqu syai'an wa huwa makhluk Ketika mereka beribadah kepada selain Allah padahal semua itu yang mereka sembah yang mereka tuhankan <clears throat> tidak bisa menciptakan apapun sama sekali bahkan mereka sendiri makhluk diciptakan ainal ukul ini dalil akli diajak berpikir, diajak berlogika. Mana logika kalian? Long dia sendiri terciptakan. Menciptakan gak bisa. Berarti makhluk sama seperti kalian. Bagaimana bisa kalian sembah? Bagaimana bisa benar kalian Tuhan kan? Wal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq fil ibadah allati khalaqahum laha dan makhluk tidak mungkin menjadi tandingan, menjadi sekutu bagi penciptanya dalam ibadah. Yang justru karena ibadah itu mereka diciptakan oleh khaliknya. Akan nggak makgun nggak logis justru kemudian dijadikan tandingan bagi khaliknya. Padahal ibadah itu tujuan mereka diciptakan. Wabiyana annahum la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Tambah lagi keterangan oleh Allah. Mereka nggak bisa membela kamu, bahkan diri mereka sendiri pun nggak bisa membela diri. Pakai fayushriku nabihi man la yastati'u nasra abidihi wala nasra nafsihi logika kedua, akal yang kedua. Di mana akal kalian? Kalian sekutukan dengan Allah, kalian tuhankan, kalian sembah, kalian minta-mintai. Padahal nggak bisa membela sama sekali kepada penyembahnya, bahkan kepada dirinya sendiri kalau dilukai, dihancurkan, misalnya nggak bisa berbuat apa-apa. Wahada burhanun zahir ala butlani makanu ya'budunahu min dunillah. Maka ini bukti yang sangat nyata tentang batilnya yang mereka sembah selain Allah wa hadha wasfu kulli makhluk hatta malaikah wal anbiya was salihin dan ini sifat setiap makhluk bahkan kalaupun itu malaikat para nabi dan orang soleh mereka makhluk diciptakan ada kholiknya Walayakhlukuna syai'an dan mereka nggak bisa menciptakan apa-apa. Justru mereka yang makhluk. Nah, mereka pula nggak bisa membela orang yang berdoa kepadanya setelah kematian para nabi, para rasul, bahkan diri mereka sendiri nggak bisa untuk membela diri ketika dikubur misalnya berontak nggak mau taruh bawah di tumpuki tanah ya nggak bisa wa ashraful khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam makhluk termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad kana yastansir rabbahu 'alal musyrikin dia sendiri minta tolong kepada Allah menghadapi musyrikin. Wayakul seperti yang Allah sebut uh, seperti yang beliau sebutkan dalam doanya. Allahumma anta adudi wa nasiri. Ya Allah. Engkau adalah tuanku tempat aku bertumpu bersandar wanasiri engkau yang membela aku menolongku bika ahul kepadamu aku berbuat wabika asul wabika uqatil kepadamu aku Tahul itu berbuat dalam artian perpindahan beliau dari satu kondisi ke kondisi lain atau satu tempat ke tempat lain dalam peperangan dari satu sisi kanan ke kiri, depan ke belakang dan seterusnya. Obika asul dan kepadamu pula denganmu, yakni dengan pertolonganmu, asul, saulah, itu asal maknanya terkaman eh, atau loncatan Saulat al-Asad ketika singa itu menerkam mangsanya membunuh ya ini ketika beliau dalam peperangannya menyerang musuhnya membunuh mereka nah, itu juga dengan pertolongan Allah Wabika uqatil Dengan pertolonganmu pula aku memerangi mereka Minta tolong kepada Allah Hadis di Abu Dawud, Tirmidhi Dan yang lain disahikan oleh Al-Albani Wahadihil ayah Maka ayat ini Kakaulihi ta'ala sama Seperti firman Allah wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun mereka jadikan sesembahan selain Allah yang tidak menciptakan apa-apa bahkan mereka diciptakan ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا dan mereka pula tidak memiliki, tidak berkuasa untuk diri mereka madarat maupun manfaat tidak memiliki untuk diri mereka kematian, kehidupan maupun kebangkitan kelak Wa qawlihi juga seperti firmannya Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah. Katakan ke mereka, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat atau madarat. Kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Wa ma massani su Kalau aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ada kejelekan menimpa aku. Buktinya Rasul Sallam dilempari, dipanah, kena tanggal beberapa giginya, tembus. Sallallahu alaihi wasallam. In ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun. Aku hanya menyampaikan ancaman Allah, menyampaikan kabar gembira darinya bagi yang taat, bagi orang yang beriman. Qul innila amliku lakum darran wala rasyada juga dalam al-jin. Katakan aku tidak memiliki untuk kalian madarat atau kebaikan. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakan aku tidak ada yang bisa menolongku satupun dari Allah dan tidak akan aku mendapati <coughs> selain Allah sebagai pelindung illa balagham minallahi wa risalati tugasku hanya menyampaikan dari Allah risalahnya fakafa bihadhil ayat burhanan ala butlani da'wati ghairillah. Ayat-ayat cukup sudah menjelaskan batilnya doa kepada selain Allah. Kainan mangkan siapapun yang didoai itu. nabi kah atau malaikatkah atau yang selainnya. Fa'inkana nabiyan aw salihan kalau itu nabi atau orang soleh Faqad syarrafahullah bi ikhlasil ibadatillah. Allah telah muliakan beliau dengan ikhlas ibadah kepada Allah waridha bihi rabban wa ma'budan. Allah muliakan dengan beliau ridho Allah sebagai Robnya sebagai sesembahannya فكيف يجوز أن يجعل أن يجعل العابد أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك maka bagaimana bisa diterima bagaimana bisa dibenarkan yang abid yakni rasul nabi, orang soleh, dia abid. Mereka sendiri beribadah kepada Allah. Bagaimana mereka dijadikan sesembahan sekarang? Mereka hanya menyembah kepada Allah. Kalau sekarang malah kalian sembah, kalian ibadahi selain Allah. Belum lagi larangan untuk syirik itu Allah tujukan kepada mereka seperti ayat yang baru kita lewati. Ditujukan kepada Rasul SAW, walaupun nggak mungkin beliau melakukannya. Ini salah satu hikmahnya agar tidak dijadikan tandingan bagi Allah tidak disekutukan. Rasul saja dilarang untuk menyekutukan Allah dengan yang lain wala tad'u min dunillah kamu wahai Muhammad SAW jangan berdoa kepada selain Allah Rasul dilarang kif makul bisa logis dari mana justru kemudian Rasul kalian jadikan makbud mad'u kalian doai kalian minta-mintai nah, gak makul sama sekali bagi yang punya akal ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Jangan kamu doa kepada selain Allah bersama doamu kepada Allah. Dan itu Allah sebutkan ilahan akhar. Tuhan yang lain. Karena yang berdoa kepada suatu berarti telah menjadikannya sebagai Tuhannya. Tiada sesembahan yang hak melainkan dia, segala sesuatu binasa, hancur, melainkan wajahnya, ya Allah semata, baginya hukum dan kepadanya kalian dikembalikan. Wa qala inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah Hukum hanya milik Allah. Allah perintahkan kalian untuk tidak menyembah, tidak beribadah, melainkan hanya kepadanya. Subhanallah ahlul bid'ah. Hizbiyin yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Sebagiannya mereka imani, sebagiannya mereka kufuri sepenggal-sepenggal mereka ambil mana yang sesuai hawa nafsunya. Mereka dengung-dengungkan misalnya, Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Tegakkan hukum. Khilafah Islamiyah. Daulah Islamiyah. Inil hukmu illa lillah. Ah, Kalimat hak. Seperti Ali katakan. Urida bihal batil. Tapi maknanya batil. Dan kelanjutan ayat liciknya mereka nggak dilanjutkan. Amara Allah ta'budu illa iya. Allah perintahkan kalian untuk tidak syirik kepadanya. mereka menyerukan khilafah, hukum-hukum selain tegakkan hukum Syariah atau khilafah. Sementara mereka suburkan kemusyrikan. Nah, di sana sini mereka biarkan kemusyrikan tidak ada pengingkaran kepada syirik mereka hanya sibuk dengan politiknya sibuk dengan partainya bagaimana ini hukmu illa lillah kemana ayat amara Allah ta'budu illa iya Faqad amara ibadahu minal anbiya wa salihin wa ghairuhum Amara ibadahu minal anbiya wa salihin wa ghairihim biikhlasil ibadati lahu wahda. Begitu ayat Allah memerintahkan hambanya dari para nabi, orang soleh dan yang selain mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Wanahahum an ya'budu ma'ahu ghairah. Allah larang mereka menyembah kepada selain Allah, ibadah kepada selainnya هو دينه الذي بعث به رسله inilah agama Allah yang karenanya Allah utus para rasulnya wa anzala bihi kutuba karenanya Allah turunkan kitab-kitab suci wa radiyahu ibadi ini Allah ridai Allah senangi dari hambanya Allah inginkan ini dari mereka huwal Islam dan inilah Islam ibadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai kemusyrikan Kama rawal Bukhari an Nabi Hurairah fi su'ali Jibril alaihi salam qala ya Rasulullah mal Islam qala al Islam an ta'budallah wa la tusyriku an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqima as wa tu'tiyaz az-zakata al-mafruḍah wa tasum Ramadan al-hadis Salah satu lafadznya ini hadis di Bukhari dan Muslim Islam kata Rasul menjawab Jibril mengajari sahabatnya kamu ibadah kepada Allah, tidak syirik kepadanya dengan yang lain apapun. Kamu akan sholat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa Ramadan. Itulah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah. Asyahid bahwa bab ini dengan ayat pertama ini Allah menjelaskan bahwa ibadah hanya boleh doa ibadah secara umum hanya boleh diberikan kepada yang Maha Esa tunggal dalam rububiyahnya. Dalam rububiyahnya. Yang menciptakan hanya Allah. Nggak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi. Nah, segalanya hanya Allah Ta'ala satu-satunya. Maka ibadah pun hanya boleh bagi Allah karena nggak ada selain Allah yang bisa melakukan sedikit pun dari semua itu yang bisa memberi pertolongan, membantu hanya Allah. Maka doa dan segala ibadah pun tidak boleh diberikan kepada selain Allah karena itu tidak sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.